Soal yang berikutnya bagaimana cara menerangkan dengan hikmah kepada masyarakat terhadap tuduhan teroris kepada kita semata-mata kita menjalankan sunnah sunnah Nabi misal dengan berjenggot atau celana congkrang <clears throat> Barakallahu fikum <clears throat> eh, demikian yang sering kita jumpai bahwa dengan atribut ya, mungkin dengan memanjangkan jenggot atau dengan pakaian kita dikatakan congkrang di atas mata kaki <clears throat> orang mungkin dikatakan telah mengikuti paham khawarij Barakallahu fikum di antara hal yang eh, sangat mendukung ialah perbaiki dalam hal bermuamalah perbaiki dalam hal bermuamalah. Yaitu paling tidak kita jangan <clears throat> mengurung diri dan mengesankan eksklusif. Sekarang kan terdengar di barakallahu di media masa gitu ya. Ada sweeping kos-kosan kan gitu ya. <laughs> ya walaupun kita kos ya. Jadi sempat kita berkunjung ke Bapak Kos ya di Jogja sana sempat ngobrol di situ. Subhanallah. Apa? Anak-anak yang ngekos di situ itu tidak ada yang dikenal. Kalau dulu ya, semasa kita pernah belajar ya, <clears throat> itu akrab kita dengan bapak kosnya siapa kita Ada waktu eh, kita apa pakai ngobrol jika tahu apa sehingga tahu sekarang itu subhanallah masuknya kapan kan begitu ya. Hanya titip temannya. Jadi kontrakan-kontrakan sekarang kadang-kadang Allah musta'an sampai tidak diketahui siapa. Masuknya kapan, lulusnya juga kapan. Yang penting Bapak Kos punya tadi tagihan. Ini ada ada anak berapa? 12 per bulannya atau per tahunnya cukup. Sudah begitu saja. Enggak terserah siapa yang tinggal di situ, bikin apa, mau jungkir balik kan begitu. Ya. Allah musta'an <clears throat> juga kalau kita mungkin hidup berkeluarga atau bertetangga di kampung menampakkan wong kita sudah bahasa kita serawung bergaul itu saja masih penuh dengan kecurigaan apalagi tidak bergaul kan begitu ya nah kemudian semampunya menyampaikan prinsip-prinsip apa itu khawarij apa itu khawarij Salah satu faham yang sangat dikenali dari kaum Khawarij itu pertama mereka adalah apa? Orang-orang yang menentang kepada pemerintahan sah. Dengan hujahnya bahwa mereka tidak berhukum dengan Al-Quran. Tidak berhukum dengan Islam. Berarti kafir. Kan begitu ya. Menghukumi orang-orang berbuat dosa. Dikatakan telah kafir. Karena menganggap bahwa iman itu layak tajazza. Iman itu tidak apa? Terbagi-bagi. Utuh. Satu dinodai hilang keimanan begitu. sunnah tidak. Ada orang yang imannya barakallahu sempurna, ada orang yang imannya berkurang. Ketika berkurang kadang berbuat kemaksiatan. Ketika iman orang itu turun, jatuh dalam kemaksiatan walaupun tidak menghalalkan. Namanya seorang dalam jiwa itu apa? Kadang ada e, melawan hawa nafsunya tidak kuasa dia mengendalikan jatuh dalam perbuatan dosa tapi dia mukmin. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya menerima makanan semisal roti, kue dari tetangga Nasrani dalam rangka peringatan Natal? Kalau terkait dengan peringatan-peringatan mereka tidak diperbolehkan dalam hari-hari besarnya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Di hari-hari lain barakallahu fikum tidak mengapa. <clears throat> Kita memberi kepada mereka, mereka pun seandainya memberi kita juga diperbolehkan dengan catatan tidak kemudian penuh dengan sanjungan. Misalnya, ada tetangga kita Nasrani di luar bulan-bulan yang tadi disebutkan, hari-hari perayaan, memberi na, eh, memberi apa? hadiah kepada kita. Misalnya kue. Tidak ada kaitannya dengan apapun. Lalu tetangga kita yang muslim tidak pernah memberi apa-apa. Kemudian kita katakan ini loh, tetangga saya Nasrani baiknya luar biasa, lebih baik lebih baik ketimbang tetangga saya muslim. Ini tidak boleh. Itu sudah loyalitas. Itu sudah loyalitas. Mungkin kita belum kenal kan gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu dengan tetangga kita muslim dan kita mungkin membuat perkara yang gaduh kurang disukai tanpa kita sadari. Tapi kalau terkait dengan pemberian-pemberian yang sifatnya pada acara-acara besarnya mereka tidak diperbolehkan. Wallahu alam <clears throat> bagaimana menghukumi orang muslim yang memanggil eh, atau menjuluki Allah selain dari Asmaul Husna. <clears throat> Contohnya Allah Maha Asyik. Maha gembira. Tidak boleh barakallahu fikum. Tidak boleh yang semacam ini tidak diperbolehkan. Seandainya mampu menjelaskan, dijelaskan. Seandainya mampu dijelaskan, dijelaskan. Mohon maaf, kami bukan kemudian orang yang dikatakan teroris. Para mengganggu ketentraman, tidak. Tapi khusus dalam acara seperti ini kami tidak diperbolehkan atas keyakinan yang kami yakini. Seandainya ada kemampuan. Dijelaskan. Seandainya tidak mampu. Allah alam. Bolehkah menjadikan murattal Al-Quran sebagai pengantar tidur? Tidak boleh ya. Tidak boleh yang demikian ini. Al-Quran didengarkan sama ya mungkin kayaknya ada bagaimana bimbingan bahwa pada hari-hari ini orang-orang Nasrani memberikan tadi bingkisan-bingkisan wallah sudah kita sampaikan tadi Bolehkah membaca Al-Quran dengan dibatin, tidak dilafatkan? Tidak. Al-Quran dibaca ada lafatnya. Lalu kalau dibatin kan tidak tahu kesalahannya. Sementara apa? Al-Quran lahu hurufun makhraj. Rasul SAW kadang mendengarkan dari suara yang lain. Beliau kadang-kadang meminta dibacakan Al-Quran. Dibaca. Yang ada suaranya. Apakah orang yang memperingatkan orang lain yang tergelincir di bidang manhaji ya dipersyaratkan harus bersih dari kekurangan kekurangan pribadi Tidak ya akhi barakallahu fikum sesuatu yang seorang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi demikian pula eh, la yu'min hatta <clears throat> yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Ketika seorang dalam perkara prinsip-prinsipnya atau perkara-perkara manhajiahnya, metode-metode dalam beragama ini ada kekeliruan, walaupun seorang belum berada pada kesempurnaan, apa yang telah sampai, yang dia sudah yakini, yang dia sudah fahami, sampaikan kepada yang lain. Para kawafikum. Berbeda kalau posisi dia berdakwah. Berbeda dengan berdakwah. berdakwah membutuhkan kepada ilmu, membutuhkan barakalatikum kepada bimbingan. Tidak asal seorang punya kemampuan langsung kemudian berlaga di medan dakwah, tidak. Kadang orang mengatakan, "Loh, nanti kalau tidak ada yang mau maju atau kesempatan yang ditinggalkan, keburu diambil orang." Ya, bukan demikian. Dalam berdakwah mendakwakan al-haq, kebenaran, berceramah sana kemari, membimbing dan seterusnya membutuhkan barakallahu fikum <clears throat> adanya eh, kemampuan-kemampuan demikian pula para kawafikum eh, seorang dalam hal ilmu demikian pula kepribadian budi pekerti dan yang lainnya adanya malakah eh, kemampuan-kemampuan baik kepada sisi ilmu maupun kepribadian baik masih ada yang lain tadi sudah ya khair. Ada juga yang bertanya e, bagaimana tentang sholat di belakang imam yang kemudian membaca Al-Fatihahnya ada kesalahan-kesalahan. Barakallahu kesalahan. Seandainya di situ dikatakan tidak jali, tidak merubah makna, barakallahu fikum e, udur apalagi seorang kadang belum belajar kita sampaikan baik-baik. <clears throat> nah, tetapi kalau sebuah kesalahan fatal kemudian telah disampaikan mungkin mengulang-ulang, mengulang-ulang, <clears throat> kalau itu mencari masjid yang di situ didapatkan dalam hal membaca Al-Qur'annya ialah baik dan benar. Wallahu alam bishawab. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. <coughs> Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Uh, Al-ilmu indallah wallahu alam bisawab. Dan kembali kita mengingatkan bahwa uh, dalam beragama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula atas bimbingan Rasulullah SAW itu sesungguhnya penuh dengan kemudahan-kemudahan. Penuh dengan apa? Kemudahan-kemudahan. Demikian pula seperti tadi yang telah ditanyakan sebagiannya <clears throat> untuk tidak mengesankan bahwa dengan tampilan-tampilan yang kita pakai, atribut-atribut yang kita gunakan eh, tidak mengesankan atau supaya tidak terkesan kepada mungkin eksklusif atau barakalatikum disoroti sebagai orang-orang teroris tadi Allah alam dalam hal bermuamalah demikian pula kita lebih aktif menyampaikan menyampaikan kepada siapapun pihak <clears throat> lebih-lebih sumber sumber berita yang menuduh uh, yang menyangka kita kepada prasangka-prasangka buruk kita sampaikan <clears throat> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ada laki-laki lewat, dua orang laki-laki lewat, sementara beliau bersama Sofia dikira ada wanita lain, maka kata beliau, ala rislikuma. Para kelasikum berhenti kalian, kemudian inha Sofia. Ini apa? Sofia. Kalau ada perkara muncul anggapan-anggapan yang tidak baik, langsung kita sampaikan. Tentunya dengan catatan para dengan penuh kearifan dengan cara-cara yang baik bukan dengan frontal bukan dengan memaksakan karena orang kadang-kadang setelah kita sampaikan penjelasan juga belum tentu mereka kemudian dengan lapang dada dan lega baik Nabi SAW ketika menyampaikan dakwanya bahwa dakwah yang disampaikan al-haq tentunya juga tidak semua orang menerima karena itu membutuhkan kepada kesabaran. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, memperbaiki diri dan juga dalam hal bermuamalah wallahu alam bishawab